curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, <laughs> curahan perasaan dan humor. Lah guys, dulur nyong anak cerita si Jimaning Gorika iki ya. Tesi nangaring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Nah, cerita ceritane tentang pegawai perpustakaan. Nah, kayak gini kang ceritane. Bengi-bengi ge ya, bengi-bengi ge jam rolas waktu Indonesia Barat. Arab turu, kalingane HP-ne mondi. telepon nah, telepone mondi. Kang sapa Arab ngapa nu kepriwe langsung beti lagi kayak ngapa yuh. <laughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita apa ya. Eh, telepon apa kowe? Telepon mau diangkat nyanyi-nyanyi balai gue. Tekankan dia teleponnya dia dagang cepetan ngomong halo-halo sama pribe. Mulai nyanyi-nyanyi kayak gue, aku tapi kora suarane. Tak pateni iki telepone iki lho. Siji, loro, telu. Wah, oh, pateni benan yang ngapain ganggu. Oh, ngejari wong tok kaya. Oh, dasar wong gemblong, ora ngerti payah. Jam 12 wingi iki telepon, barang diangkat malah tunggu nyanyi tok iku sih maksudnya apa? Dongokna lambene menceng sama ora kowe. Eh, malah mulai maning teleponnya kayak kang siapa maning gitu jal. Tak angkatin nanyong janji bocah simik ini nyanyi maning. Tak tol ngasih telepon nanyong. Assalamualaikum. Wajah kuping orang jalan ya. Wajah kuping apa orang jalan ya. Ngerti telepon muni tesuk orang jane angkat. ya Mas, ini saya Mas. Ali arep perlu telepon karo nyong gue aja ngorong-ngorong aja ya, jal. Sing salah siapa yang salah. Rika gue muni telpon harus tekangkat, tekangkat malah nyanyi-nyanyi mas udah apa gitu kok? Kowe jadi nyanyi-nyanyi, Pak. gue nu nada deringnya nyong kayak gue. Wah, ada dering iki ya. Nada dering ya. gue <laughs> wong bekan gue. <laughs> Anu apa kau yang nanya? orang timbang ya gue ya jam pira ki jam rolas wengi ki, jam rolas wengi, jam pira? Jam 12 wengi mlet telepon, maksudnya apa kowe kok? Sama kowe sama kowe. Ah, ora iso ngerti nyong lah, sing jelas ki nyong pengen takon ki. Rika ki sebagai pegawai perpustakaan nyong arep takon ki. Ki perpustakaan bukake jam pira ki? Jam pira ki perpustakaan baru dibuka ki? <laughs> <laughs> Dikil muruhat. Ke jam pira ke mas, ke jam rolas wengi. Perpustakaan gue buka ke jam sanga ngesuk. Perpustakaan gue buka ke jam sanga ngesuk. Eh sesuai, harus ngapa kuat nyelang buku. Orang bisa turun jam jam mana pak, terus dari kepengen nyelangi buku mari perpustakaan. <laughs> Nah kira-kira harus satu ya gagan baik masa tanggalan apa masa apa, eh diwacani. ke Januari kudu Desember, wage kelimunan diwacani kabeh Mas orang tengah. Ning kesusu turu wis gagang ana gagang. Apa nak balak buku, nak balak buku ya kono gue jelang dhuwur materan wae. Itu gampang masalah jekulan nyong. Eh, lu takon bener-bener, Pak. Ki perpustakaan jam jaminan iki. Jam sanga. Lu dan dikasih ki maning jajal aja jam sanga lah, jam-jam lima apa jam-jam enam. Tadi mandan kasih kayak gitu. Perpustakaan uli buka kan dikasih ki jam lima utawa jam enam. Oh, udah kira-kira keluarnya buku yang anak maring baku serabe jam 5 buka ke nang pirang-pirang koran tuh deh dibacani lah. Dengar, untuk doer lah bener kena kowe jadi sekarang padahal kayak gue ngomong jajal dikasih masukan dikasih saran kritik malah gentak kayak masih dapat kok pakai perpustakaan orang waras kayak ya oke mas yang sewu ya sepisan maning ya ke perpustakaan buake jam sanga ora bisa maju ora bisa mundur nek maju nyong sing ora gelem nek mundur kepala sekolah sing ora gelem dari kudu jam sanga persis apa jam sanga persis tapi bisa dikasihke apa ora jam buka kek? Ora bisa. Jam setengah bolu lah. Ora bisa. Ya Pak masalahnya jalan butuh Bang yakin tenan yakin kene kira-kira ora iso buka jam sama ya. Kita mari ngene lah jam-jam lima apa jam-jam 4 jujukna kunci. Orangnya tak balakna kuncinya kenal lah kok malah jadi ngatur kayak gue karpet privat kayak sih jadian ini dirimu mbak ya pak tapi jangan lagi butuh banget ya temen yakin lah butuh banget yakin lah kunci perpustakaan lah ya pak ini orang nyerang buku ini ngarep balik ngarep buku orang ini nyong ngarep kang perpustakaan ya nyong ketinggi ya maca orang kelingan jam orang kelingan betul ini kan bukan perpustakaan ya orang ngomong sama wis pol malah ditinggal bagi kunci ya pak kepriwe ya nyong pak ini kan jero ini jero bukan perpustakaan ya Oh, sing ini jual perpustakaan. Lupa dia <laughs> Curan mor. pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs>